Auzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahda Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabat Ferry Channel rahimakumullah Suatu hari Nabi Ilyasa berkhutbah di depan manusia Untuk mencari pengganti beliau Maka Nabi Ilyasa ini mengisyaratkan kepada manusia Siapa yang mau menggantikan saya Maka dia harus memenuhi tiga syarat Yang pertama siangnya dia puasa, yang kedua, malamnya dia tahajud, yang ketiga, dia tidak boleh marah, jadi harus bisa menahan amarah. Begitu syaratnya. Maka saat itu ditanyakan, siapa ini yang bisa untuk menggantikan diri saya sebagai nabi? Dan sekaligus sebagai hakimnya manusia saat itu, kata Nabi Ilyasa. Semua orang diam, karena tahu ini susah, satu aja yang kita penuhin yaitu tahajud terus tiap malam itu sudah susah banget. Apalagi ini malamnya tahajud, siangnya puasa dan juga tidak marah. Itu luar biasa. Ternyata ada satu orang yang angkat tangan dan mengatakan, "Saya siap wahai Nabi Allah." Maka dicatat sama Nabi Ilyasa nama orang ini. Besoknya lagi ditanya lagi, "Siapa yang mau siap menggantikan diri saya dengan syaratnya itu tiga, tahajud, Puasa sama gak boleh marah. Angkat tangan lagi, orang yang sama, orang yang kemarin udah angkat tangan. Maka setelah itu, kemudian Nabi Ilyasa pun menunjuk dia sebagai gantinya, menjadi hakim di tengah-tengah manusia untuk menyelesaikan persengketaan antara satu hamba Allah dengan hamba yang lain. Maka tatkala ini orang baru diberikan tanggung jawab, maka iblis pun menyuruh anak buahnya dari golongan sayatin. Maka si iblis bilang, kamu, anak buah saya, coba ini orang yang baru dapat jabatan ini digodain. Karena ini untuk ngegodain supaya gak tahajud gampang. Untuk ngegodain supaya jangan puasa mulu gampang. Untuk ngegodain supaya marah gampang. Tiga-tiganya gampang. Jadi disuruhlah anak buahnya iblis ini. Udah sekarang coba gangguin. Dia kan jabatan baru, belum terbukti nih. Dicobalah gangguin oleh anak buah iblis ini. Ternyata gak bisa seton ini. Sayatin gak bisa, nyerah dia. Balik lagi ke iblis, wahai tuanku, saya tidak bisa menggodanya. Ini orang istiqomah sekali. Maka kata iblis, biar ana yang turun tangan langsung. Jadi sekarang yang turun tangan langsung raja iblis nih. Iblis ini pintar, sangat pintar. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana iblis itu menggoda manusia dengan siasat-siasatnya, dengan strategi-strateginya dia ini pinter, cuma pinternya dalam mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Maka dia punya strategi bagaimana ini orang yang baru dapat tanggung jawab ini supaya batal. Maka si iblis bilang supaya batal semuanya Anak gangguin waktu istirahatnya. Jadi, pas waktu istirahatnya kalau di situ saya gangguin, kemungkinan dia marah karena waktu istirahatnya saya gangguin atau istirahatnya terganggu sehingga nanti malam tidak bisa bangun tahajud atau entar puasanya dia batal karena kurang istirahat sehingga dia tidak kuat. Subhanallah kepikiran seperti itu. Jadi si iblis bilang, pas waktu istirahat saya gangguin. Si orang ini yang baru mendapat tanggung jawab ini tidaklah istirahat dalam sehari kecuali dalam waktu siang saja. Dalam waktu siang, pas lagi puasa, dia istirahat cuma sekali. Kemudian dia bangun. Kemudian seterusnya itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Pas dia lagi tidur ini, siap-siap tidur, iblis bertasyakul menjelma menjadi seorang kakek tua. Diketok pintunya, siapa? Saya kakek tua yang terzolimi. Kalau terzolimi, dia sebagai hakim, dia kan seorang yang mendapat tanggung jawab ini sebagai hakim, maka dia harus memfasilitasi yang terzolimi karena dia hakimnya. Ya, dia mau gak mau ya udah masuk. Masuklah si iblis ini, kemudian curhat di situ, dengan curhatnya si iblis ini, dia gak jadi istirahat siang. Maka ketika waktu istirahat siang itu udah habis dan dia harus kembali ke tengah-tengah manusia untuk menyelesaikan konflik di antara mereka, dia bilang kepada si orang tua ini, "Pak, lain kali kalau mau datang pas lagi sesi peradilan aja ya. Sesinya itu sore, jangan datang jam segini, Pak. Nanti kalau sudah datang di majelis saya, baru kita omongin bagaimana konfliknya." Nanti insya Allah saya akan kembalikan hak bapak yang diambil. Hak-hak bapak yang dijolimi saya kembalikan. Maka jam 5.30 sore tiba di majelisnya orang yang diberikan tanggung jawab ini, dicari, bapak tua itu tidak datang. Ini orang udah ngeluh dijolimi tapi nggak datang. Ya udahlah. Besok harinya lagi, pas mau tidur siang, datang lagi kakek tua itu, datang lagi dengan alasan yang berbeda. Makanya ditanya kembali, loh pak, kok datang jam segini pak? Kan saya bilang, kalau mau datang pas sesi ya penghakiman aja, jangan jam segini pak. Maka si bapak tua ini, si iblis ini langsung bilang, orang-orang yang zolimi saya itu adalah orang-orang yang pinter. Kalau pas lagi sesi penghakiman, mereka kasih haknya kepada saya. Entar kalau kamu udah pergi baru dia menzolimi saya lagi. Jadi saya gak bisa datang kalau sore-sore. Kenapa? Karena kalau saya datang percuma, mereka pasti baik ke saya, diberikan haknya. Ya udah gak apa-apa, datang aja nanti sore pak. Sore dilihat lagi, gak datang lagi. Ini istirahat udah dua kali terganggu. Pas ketiganya, si orang ini berikan tanggung jawab dia langsung bilang ke keluarganya. Nanti kalau ada yang mau nemuin saya, jangan dikasih, Ana butuh banget ini istirahat. Yang mana kalau saya gak istirahat, tahajud lewat, kalau gak tahajud yang lewat, puasanya yang saya gak kuat. Jadi, tolong kalau ada yang datang dicegah. Ternyata datang lagi si bapak, si iblis ini. Datang tapi dihalau sama keluarganya orang yang diberikan tanggung jawab itu. Pak, pak, pak, mau kemana pak? Lah, saya mau ketemu dia, si hakim ini. Gak bisa pak, ini waktu istirahatnya. Saya sudah datang dua kali bisa, kenapa tiba-tiba sekarang tidak bisa? Gak bisa, saya sudah dikasih pesan bahwa gak boleh ada yang menemuinya karena dia lagi beristirahat. Karena si iblis ini udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, akhirnya pergi si iblis ini. Dikelilingin rumahnya ternyata ada bolongan kecil, nah dia masuk dari situ. Jadi, dari bapak tua, dia kembali jadi ke jenis iblis, masuk lewat bolongan rumah. Sudah masuk bolongan, dia kembali berubah wujud lagi jadi bapak tua Terus baru dia bangunin si hakim yang lagi tidur ini. Orang yang dibangunin ini langsung bilang, "Loh, kok kamu bisa ada di sini?" Dilihat pintu depan terkunci. Maka saat itulah orang ini bilang, "Kamu iblis. Kamu ini iblis." Sudah pasti iblis laknatullah. Maka saat itu bapak tua ini langsung bilang, "Iya, ana iblis. Ana cuma mau kasih tahu sama antum, kenapa setiap ana mau godai selalu tidak bisa." begini, begitu, tetap tidak bisa, tetap istiqomah. Ana betul-betul kesal sama antum, begitu kata iblis. Nah, Julkifli dalam bahasa Arab adalah orang yang diberikan tanggung jawab. Nah, inilah dia orangnya. Karena dia diberikan tanggung jawab dan berhasil ia sesuai dengan amanah melaksanakan tanggung jawabnya, maka Allah Subhanahu wa taala juluki dia sebagai Julkifli. Artinya yang memiliki yang diserahkan kepadanya tanggung jawab Nah, itulah asal muasal Nabi Julkifli. Riwayat yang datang tentang Julkifli hanya itu. Artinya, di sini kita bisa mengetahui yang bisa kita ambil pelajaran bahwa iblis itu akan mencoba segala jenis cara untuk memalingkan kita dari jalan Allah, untuk menjerumuskan kita agar ke neraka bersamanya. Selesailah kisah Nabi Julkifli. Semoga video ini bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri.